mengamalkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana kita membaca kitab Syama'ilun Nabi yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa at tirmidhi rahimahullahu taala. Kita masih di bab ke-30 masih tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang jenis buah yang pernah dimakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai di hadis nomor 222. 200 202 halaman 309. Hadis nomor 202 halaman 309. Qala al-Imam Tirmizi haddatsana Muhammad ibn حميد الرازي قال حدثنا إبراهيم ابن المختار عن محمد بن إسحاق عن أبي أبيدة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر عن الربيع بنت معوذ بن أفراء قالت بعثني معاذ بن أفراء بقناء من رطب وعليه أجر من قثاء زبب وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب القثاء فأتيته به وعنده حلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه Berkata Imam Tirmidzi, Muhammad bin Humaid Ar-Razi bercerita kepada kami dia berkata, Ibrahim bin Al-Mukhtar bercerita kepada kami dari Muhammad bin Ishaq dari Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir. Ulun cari nama Abu Ubaidah, ini kan kunyah ya, tidak ulun temukan Abu Ubaidah. Di syair A'lamin Nubala juga tidak disebutkan nama beliau ini siapa. Disebutkan cuma kunyahnya ya, Abu Ubaidah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir dari Rubayyi binti Muawwidh ibni Afra. Dari Rubayyi anak perempuannya Muawwidh bin Afra. Eh qalat beliau mengatakan, "Ba'atsani Muaz ibnu Afra biqina'in." Muaz bin Afra menyuruhku mengantar sebuah kina. Kina adalah wadah yang digunakan untuk menampung kurma yang akan dimakan dan terbuat dari daun kurma yang dianyam. Ya. Sebelum itu, uh, eh, Muawwid kan di sini dari Rubayi. Rubayi adalah anak perempuannya Muawwid. Kemudian Rubayi meriwayatkan dari uh, disuruh oleh pamannya yang bernama Muad. Jadi Muawwid adalah abahnya Rubayi Sedangkan Mu'ad adalah saudaranya Mu'awwid anaknya Afro Yang mana dua orang sahabat ini, Mu'awwid dan Mu'ad adalah dua sahabat yang ikut serta dalam membunuh Abu Jahal di ketika perang Badar. Yaitu Mu'awwid dan Mu'ad. Yang mana dua orang sahabat ini masih muda ya. Ketika berusaha membunuh Abu Jahal, dia masih 16 tahunan, masih muda. Ketika di perang Badar, dia bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Ya ammi," ya. Dia mengatakan, "Ya ammi, wahai pamanku." Padahal Abdurrahman bukan pamannya pamannya asli ya. Tetapi menyebutkan dengan sebutan ammi, itu termasuk adab dari yang muda kepada yang tua, memanggil bukan dengan sebutan nama, tetapi dengan e, dengan panggilan yang baik. Kakak kah, acil, paman bukan dengan nama langsung ya. Ya ammi wahai pamanku. Ketika dia dua orang ini bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, mereka mencari mana Abu Jahal. Langsung dicari mana Abu Jahal. Kemudian ditunjukkan itu Abu Jahal. Kemudian dua orang ini akhirnya bisa melukai Abu Jahal. Nah, kemudian setelah luka dan tidak bisa bergerak, siapa yang akhirnya membunuh Abu Jahal? Abdullah bin bin Mas'ud. Ya, Abdullah bin Mas'ud. Tetapi pertama ketika dia dilukai oleh dua orang pemuda ini, ya Muawidh dan Muadz yang mana ibunya bernama Afro, e, dari kaum Ansor dari Bani Najjar ya Afro kemudian jadi hadis ini diriwayatkan oleh anaknya Muawwidh yaitu Rubaiy. kemudian Rubayyi disuruh oleh pamannya yang bernama Muad. Muad adalah saudaranya Muawwidh untuk membawakan satu kina satu wadah yang berisi kurma atau rutop, kurma rutop atau kurma segar atau muda, kemudian e, diantarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, isi dari kurma tersebut, isi dari wadah tadi adalah rutop dan juga adalah e, di atasnya ada buah kisra yang masih muda disuruh oleh e, pamannya Muadz bin Afro untuk membawakan satu kina satu wadah yang berisi kurma rutop atau muda dan juga uh, buah mentimun yang muda. Kitha ya, jenis mentimun. Tetapi timun yang yang kecil dan muda. Kemudian dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam senang dengan kitha. Nah, Nabi menyukai buah atau sayur kitha, yaitu semacam mentimun. Ya, dia lebih besar ukurannya dari mentimun kita. Mentimun itu apa bahasa Banjarnya? Bilung, bilung kah? Lain kerai lain lah. Oh sebanjar. <laughs> Aduh keringat lagi ulun. Kemarin ada ulun tunjukkan fotonya. Dia lebih besar dari mentimun yang ada. Nah ini. Loh, kelihatan lah pian. Iya mirip mirip nah mirip pare. Dia ada yang mengatakan beda dengan mentimun, dan ada juga yang mengatakan mentimun, tapi jenis mentimun yang lain. Kalau di Arab itu dia lebih besar daripada mentimun kita. Ya. Lebih besar ya, lebih besar. Nah, yang dimakan oleh Nabi ini yang dibawakan oleh Rubayyi tadi adalah dia lebih kecil, lebih kecil, lebih yang masih muda. Sebagaimana kurma itu muda, namanya rutop, di sini namanya eh, zubin, kita in zubin, kita yang masih muda. Kemudian kata Rubaiy, aku pun membawa kinna kurma tadi, wadah yang berisi kurma rutop tadi dan Kisa mentimun tersebut kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa indahu hilyatun dan di sisi Nabi ada perhiasan dari Bahrain ada perhiasan dari Bahrain. Bahrain itu kalau melihat peta di atasnya Irak, di bawahnya Oman. Di atasnya Irak, di bawahnya Oman. Eh, dan dia termasuk sedikit menyerempet termasuk wilayah Najat eh, Bahrain. Dan dia termasuk wilayah sedikit menyerempet ke masuk ke wilayah Najat ya. Yang mana Rasulullah SAW katakan eh, akan ada muncul tanduk syaitan dari wilayah Najat. Najat di sini bukan Najat yang ada di Riyadh ya, tetapi Najat e, eh, lebih kepada arah Irak kemudian masuk sedikit ke wilayah Bahrain. Kemudian di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada perhiasan dari Bahrain. Beliau memenuhi tangannya dengan perhiasan itu dan memberikannya kepadaku. Kata Rubaiyah. Ya, karena perhiasan yang cocoknya untuk siapa? Untuk perempuan. Kemudian kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Perkataan Rubaiyah dan di atasnya ada buah kita yang halus atau muda. Nah, di sini eh, Syekh menjelaskan secara bahasa ya, makna secara bahasa. Di sini dengan menggunakan kata ajrun. Nah, kalau kalian perhatikan teks Arabnya eh, min rutobin wa alaihi ajrin min kisain ya. Yang mana Rubai membawa kinna wadah yang di atasnya ada rutob dan juga ada ajar, ajrun ya. Ajrun itu maknanya bisa adalah ganjaran. Allah ajar ya. Ajrun maknanya bisa ganjaran, tetapi maknanya di sini adalah ajrun maksudnya adalah mentimun atau kista, ya. Yang mana bentuk jamaknya adalah jarwun ya. Ajrun sebuah mentimun. Kemudian kata jamaknya pluralnya mentimun-mentimun jarwun. Nah, itu memang bahasa Arab seperti itu. Jadi kalimat tunggal itu berubah hurufnya, kemudian kadang berubah roketnya kepada bentuk jamak. Seperti baitun kan sebuah rumah. Apa bahasanya rumah-rumah? Ada lima buah rumah misalnya, rumah-rumah maka menjadi buyutun. Baitun menjadi buyutun. Kalau kita kan satu mobil, satu rumah tinggal ditambah beberapa rumah. Ada tambahan beberapa. Rumahnya tetap hurufnya sama, tetapi bahasa Arab beda. Baitun sebuah rumah, kalau beberapa rumah bahasa Arabnya buyutun. Qalamun sebuah pulpen, aklamun beberapa pulpen. Kadang hurufnya berubah, kadang harokatnya berubah, kadang berkurang dan kadang bertambah. Itu bentuk satu dirubah dengan bentuk jamak. Kemudian yang artinya sesuatu yang kecil baik itu binatang atau yang lainnya. Jadi secara bahasa binatang kecil halus kayak anak kucing misalnya, dia disebut jar ajrun, sesuatu yang kecil. Ya, ajrun sesuatu yang yang kecil atau buah yang kecil misalnya tapi buah anggur maka disebut ajrun secara bahasa secara bahasa. Dan yang dimaksudkan di sini adalah kitha. Sesuatu yang kecil di sini adalah maksudnya kitha mentimun tadi. Sebagaimana yang dijelaskan dalam redaksi redaksi hadis. Halus di sini, nah kan di sini di apa namanya? Eh, setelah kalimat kitha mentimun ada kalimat zugbin Zukbin di sini maksudnya adalah secara bahasa ya, sigharur rish awwaluma yatlu, yaitu bulu yang pertama tumbuh. Kalau misalnya ayam dia masih kecil dan bulunya tumbuh halus masih kecil itu namanya zukbin. Jadi mentimun yang zukbin maksudnya adalah mentimun yang kecil, yang muda. Ya, secara asal dia adalah bulu yang tumbuh pertama kali masih halus. Jadi di apa namanya disifati bahwasanya mentimun ini kecil atau masih masih muda. Kemudian perkataan Rubaiyi saat itu di sisi beliau ada perhiasan dari Bahrain. Maksudnya di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam ada perhiasan dari Bahrain. Jadi Bahrain itu pun secara bahasa maknanya apa Bahrain? Secara harfiah dua lautan, ya dua lautan. Kalau bahrun satu lautan. Kalau ditambah alif dan nun atau ya dan nun maka maknanya menjadi dua, dua lautan. Itu bahasa Arab kayak baitun kan sebuah rumah. Kalau tambah ujungnya alif dan nun atau ya dan nun, baitani atau baitani, maka maknanya dua buah rumah. Kalau kita kan bahasa Indonesia satu rumah tinggal satu diganti dua, rumahnya tetap. Tetapi bahasa Arab ujungnya berubah. Baitun sebuah rumah baitani atau baita ini menjadi dua rumah. Bahrun satu lautan, bahroni atau bahraini dua buah lautan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam di sini mengambil secaruk penuh, maksudnya mengambil memenuhi beliau sallallahu alaihi wasallam memenuhi tangannya dengan perhiasan itu dan memberikannya kepadaku. Jadi di hadapan Nabi ada banyak perhiasan. Ketika Rubaiyah datang, Nabi langsung ambil sepenuh tangan beliau kepada Rubai Rubai. Ya. Ini menunjukkan adalah bagaimana pemurahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kadang habis di tempat Nabi berikan kepada orang lain ya. Bahkan eh, orang yang sebagian yang masuk Islam ya dikarenakan karena pemurahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata seorang pemimpin kabilah, Muhammad itu kalau mengasihkan sesuatu beliau tidak takut miskin, tidak takut fakir. Ada langsung diberikan, habis, ada langsung diberikan kemudian kemudian habis. Contohnya ini, ada perhiasan langsung ambil, Nabi ambil segenggam telapak penuh beliau. Kemudian diberikan kepada Rubai seorang perempuan. Ya memang karena perhiasan juga adalah cocok untuk perempuan. Kata Syekh Abdul Razak, beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan perhiasan itu kepada Arubayye nama seorang perempuan ya, adalah tindakan yang tepat. Karena wanita lah yang memakai perhiasan, bukan laki-laki seperti emas, perak dan seterusnya. Hadis ini ya eh sanadnya lemah dan dilemahkan oleh Syekh Albani rahimallahu taala ya. Tetapi maknanya bahwasanya Nabi menyukai kisah, maknanya adalah benar. Sebagaimana riwayat yang sebelumnya. Kemudian uh, sifat Nabi adalah seorang pemurah itu juga juga benar sebagaimana diriwayatkan oleh hadis hadis ini. Kemudian hadis nomor 203. Hadis yang sama kita baca. Berkata Imam Tirmizi, haddatsana Ali bin Hujrin qala haddatsana Syarikun an Abdullah bin Muhammad bin Aqil an Rubayy binti Muawwiz bin Afra'a qalat ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqina'in min rutubin wa ajrin zugbin fa'atani mil'a eh, kaffihi huliyan aw qalat dhahaban. Imam Tirmizi berkata Ali bin Hujur bercerita kepada kami dia berkata Syarik bercerita kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail dari ar rubayyi bin Muawwiz bin Afra. Ini sama dengan uh, riwayat sebelumnya. Dia berkata, Rubayyi berkata, aku pernah menemui Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan membawa satu kinna. Kinna adalah wadah yang terbuat dari anyaman daun kurma. Di atasnya ada kurma yang segar atau kurma muda dan juga kisah yang muda, artinya mentimun yang masih kecil. Kemudian beliau Shallallahu alaihi wasallam memberiku perhiasan sebanyak carukan penuh tangannya. Maksudnya sebanyak cakupan tangan beliau atau dia mengatakan perhiasan itu adalah bentuknya eh, emas ya. Ini juga sanatnya dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Eh, dulu ada pernah meminta um, apa minta saran nama ya, seorang anak perempuan dan dia minta namanya Afro. Apa arti Afro? Afro adalah mamanya Muawwid atau Muad. Ya, di sini Afro. Tetapi kalau misalnya diterjemahkan bahasa Indonesia tulisannya kan Afro. <laughs> afro kan bahasa Indonesia maksudnya apa Afro? rambut afro jarka itu nah. Jadi kalau di Arab memang bagus afro namanya ya, tapi kalau di sini kadang afro misalnya, mungkin orang <laughs> jadi takutnya jadi bahan ejekan dari teman-temannya. Afro kan rambut afro kribo ya. Maka ulun sarankan yang lain aja. Kalau tinggal di Arab silahkan, afro kan bagus ya. Kalau di sini kan maknanya bisa di, di, di apa diselewengkan orang. <laughs> afro rambut ke eh, rambut ke afro aja. Kan ngalih ya. Lebih baik cari nama yang lain. Padahal bagus ya. afro ini seorang sahabiat mamanya muawid dan Muadz yang mana e, berhasil dalam ikut serta membunuhnya Abu Abu Jahal. Kemudian yang berikutnya tentang e, bab yang ke-31 sifat minuman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya Imam Tirmizi menjelaskan tentang makanan, kemudian baru tentang tentang minuman. Ya, langsung kita baca. Kata Syekh Abdul Razak, Hadi tarjamah ma'qudatun li bayani ma kana yashrabuhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wallati taliha fi bayani kaifiyati syurbihi sallallahu alaihi wasallam. Bab ini dibuat untuk menjelaskan apa saja yang pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam minum ya. Apa saja minuman Nabi dan bab berikutnya adalah tentang bagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Ya, bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam minum. Ya, dikarenakan minum ini ada sangat penting bagi kehidupan manusia. Maka caranya pun juga dicontohkan oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam dan doanya pun juga beberapa riwayat banyak ya. Bahkan ada doa khusus bagi kita minum susu. Nanti disebutkan doanya khusus. Ini bisa kita amalkan kalau kita minum susu. Dan minum susu ini kadang mesti harus langsung dari ternaknya. Bisa bentuknya kaleng. Kayak misalnya susu kambing etawa yang sudah jadi bubuk ya. Kalau kita minum maka juga ada doanya. Karena dia termasuk dari uh, apa namanya? susu dari dari kambing sekalipun dia sudah menjadi bubuk ya. Hadis 204 Imam Tirmidzi berkata haddatsana bunu Abi Umar qala haddatsana Sufyan an Ma'mar an az an Urwah an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kan ahabba syarabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-hulwul baridu kata Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Ibnu Abi Umar, Ibnu Abi Umar, anaknya Abu Umar. Nama asli beliau Muhammad bin Yahya bin Abu Umar. Ibnu Abi Umar, anaknya Abu Umar, nama asli beliau Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. Nah, berarti Abu Umar siapanya Muhammad? Kainya. Anak Ibnu Umar. Padahal Eh, anak Abu Umar, padahal Abu Umar adalah kakeknya. Jadi disandarkan kepada kakek, ya, bukan kepada abah. Kadang memang seperti itu para sebagian para rawi hadis ya. Dia disandarkan kepada nama kakeknya. Seperti Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Padahal Syihab bukan nama abahnya langsung tetapi namanya nama abah kakeknya. Muhammad bin Syihab. Ya, padahal nama abah beliau Muhammad bin Muslim bin Ab bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab. Uh, beliau adalah seorang imam, seorang ahli hadis dan juga Syekhul Haram, ya Syekh di negeri Haram Mekah. Eh, dia berkata, Sufyan bercerita kepada kami. Sufyan di sini adalah Sufyan bin Uyainah, bukan Sufyan ats ya Sufyan bin Uyainah. Dari Ma'mar, Ma'mar bin Rashid dari Az-Zuhri. Nah, Az-Zuhri nama beliau adalah Muhammad bin Muslim Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Kadang ulama cuma menyingkat dengan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri. Padahal nama asli abah beliau Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab. Jadi dinisbahkan kepada abahnya Kai ya. Muhammad bin Syihab. Padahal nama asli abah beliau Muhammad bin Muslim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Syihab Az-Zuhri. Dari tabi'in Urwah, Urwah bin Zubair bin Awam, anaknya Zubair bin Awam. Jadi abahnya, abahnya Urwah ini menikah dengan saudarinya Aisyah yaitu Asma. Berarti Urwah adalah ponakannya Aisyah ya, Aisyah. Qalat Aisyah mengatakan, Minuman yang paling disukai oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam adalah yang manis dan dingin. Minuman yang disukai oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam, afwan yang paling disukai oleh Rasul Shallallahu alaihi wasallam adalah minuman yang manis dan dingin ya. Imam Tirmidzi berkata, nah ini Imam Tirmidzi menjelaskan tentang uh, masalah Eh, ilmu mustalahul hadis atau masalah sanad dalam hadis ini. Kata Abu Isa, maksudnya adalah Imam Tirmidzi, ini kunyah Imam Tirmidzi ya, Abu Isa berkata. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Uyainah. Hadis ini dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah dan dari Aisyah. Jadi uh, Sufyan bin Uyainah meriwayatkan hadis ini dari uh, Ma'mar dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu taala anha dari Rasulullah sallallahu wasallam. Nah, sedangkan para rawi yang lain seperti Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak juga punya kitab hadis namanya Musnad Abdullah bin Mubarak. Itu dicetak ya. Nah, makanya kalau Imam Ab, eh, Abdullah bin Mubarak mengumpulkan hadis ini di kitab beliau, di Musnad beliau, maka hadis ini juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak. Karena beliau memiliki kitab namanya Musnad dan juga meriwayatkan hadis hadis ini. Maka hadis tersebut diriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak, Abdul Razak punya kitab namanya Musannaf ya. Dan yang lainnya meriwayatkan dari Ma'mar dari Az-Zuhri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal. Kalau Sufyan bin Uyainah bersambung sanatnya sampai ke sahabat sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rawi yang lain yang juga muridnya Makmar bin Rashid yaitu Abdullah bin Mubarak, Abdul Razak dan rawi yang lainnya itu meriwayatkan hadis dari Zuhri langsung kepada Nabi. Kalau kita perhatikan berarti rawi-rawi yang lain seperti Abdullah bin Mubarak dan Abdul Razak itu meriwayatkan hadis dengan tidak menyertakan Urwah dan Aisyah di sanatnya. Bisa dipahami? Jadi Sufyan bin Uyainah Beliau meriwayatkan hadis ini muttasil, artinya bersambung dari guru beliau sampai ke tabi'in, sampai ke sahabat, sampai ke nabi. Nah, rawi-rawi yang lain yang sezaman dengan beliau, yang satu perguruan dengan Makmar bin Rashid seperti Abdullah bin Mubarak, Abdul Razak, itu meriwayatkan secara mursal, yaitu tidak menyebutkan Urwah dan Aisyah. Imam Az-Zuhri langsung kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Hadis mursal maksudnya adalah hadis yang dikatakan oleh tabi'in dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia kemungkinan ada membuang sahabat dan juga tabi'in yang lain. Perhatikan bawahnya. Tetapi nah tidak menyebutkan dari Urwah dan dari Aisyah. Jadi dengan tanpa menyebutkan tabi'in Urwah dan juga Aisyah. Dari Az-Zuhri langsung kepada Nabi. Padahal Imam Az-Zuhri seorang tabi'in. Tetapi beliau di riwayat yang Abdullah bin Mubarak dan Abdul Razak tidak menyebutkan tabi'in dan Aisyah sebagaimana riwayat Sufyan bin Uyainah. Abu Isa berkata, Ibnu Uyainah, maksudnya Sufyan bin Uyainah menyambungkan sanatnya di antara hadapan manusia ya. Di sini antara orang-orang yang ada. Maksudnya innama asnadahu Ibnu Uyainah min bainin nas. Sufyan bin Uyainah menyambung sanatnya tatkala beliau berada di hadapan orang lain atau eh, rawi-rawi uh, yang lain. Ya. Jadi intinya dalam riwayat ini terdapat perbedaan antara muridnya Ma'mar bin Rashid. Yang pertama adalah Sufyan bin Uyainah berbeda dengan riwayat Abdul Razak dan Abdullah bin Mubarak. Kalau riwayat Sufyan bin Uyainah itu tidak menyebutkan dari Urwah dan dari Aisyah. Ya. Kalau dari Sufyan eh, dari Sufyan bin Uyainah itu meriwayatkan Urwah dan Aisyah. Riwayat yang lain satu peguruan juga yaitu Abdul Razak, Abdul bin Mubarak tidak menyebutkan Urwah dan Aisyah. Tetapi hadis ini singkatnya adalah dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Karena mursalnya Imam Az-Zuhri, ya, mursalnya Imam Az-Zuhri ketika ada hadis itu mursal yang mana Imam Az-Zuhri tidak menyebutkan dari Urwah dan dari Aisyah, itu adalah uh, sahih atau bisa dinilai menjadi menjadi hujjah ya. Allah alam bisa. Kemudian kita baca penjelasan hadis ini. Perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha yang manis dan dingin. Nah, jadi beliau Syabdur Razak menjelaskan lagi secara bahasa ya, makna secara bahasa. Yang manis dan dingin al-hulwu adalah isim kana. Ini yang belajar uh, ilmu nahu tahu. Jadi disebutkan Al-hulu adalah isim kana yang diakhirkan atau posisinya di belakang. Sementara khobarnya yaitu kalimat ahabba dikedepankan yaitu ahabba. Ini, ini salah cetak. Halaman 313 itu ahabbau ya. Wawunya pian hilangkan. Ahabba wawunya dihilangkan atau sebaliknya. Jadi eh, dalam ilmu nahu biasanya setelah ada kalimat kana itu langsung disebutkan isimnya. Contoh karena Muhammadun qaiman. karena Muhammadun qaiman. Muhammadun isimnya, qaiman khabarnya. Tetapi di hadis ini khabarnya berduhulu, isimnya berdudi. Jadi boleh karena Muhammadun qaiman atau kana qaiman Muhammadun. Boleh dibalik ya, boleh di dibalik. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam senang meminum minuman yang memiliki dua karakteristik yaitu manis dan dan dingin. Kemudian perkataan Aisyah manis ini mencakup yang segar. Nah, di sini diterjemahkan dengan segar ya. Padahal e, makna lain dari azbun itu adalah tawar. Jadi pian garis miring segar garis miring tawar. Jadi banyu tawar atau hambar itu termasuk kategori air yang manis. Paham? Jadi maksudnya adalah di sini di, eh, di Arabnya disebutkan azbun yashmal alma al azba. Eh, air yang manis itu juga mencakup air yang tawar, air yang tawar. Nah, jadi hambar misalnya pian ledeng langsung pian minum misalnya, itu namanya ada termasuk juga adalah minuman yang yang manis, tawar ya. Dulu kami di pondok itu langsung minum dari kerannya Pak ya. Dan kada sakit parut. Di pondok di Banjarbaru ya. Mungkin banyunya beda. Belum praktekkan di rumah langsung beheraan. Itu namanya tawar ya. Dan dia termasuk bagian dari banyu yang yang manis. Kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa minum air tawar atau segar Mencakup juga minuman yang ditambahi sesuatu yang menjadikannya manis atau menambah rasa manisnya seperti nabil. Kan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyukai dua karakter banyu. Satu banyunya manis, yang kedua dingin. Manis termasuk di dalamnya adalah tawar. Atau juga dicampur dengan sesuatu yang manis seperti nabil. Pian malam hari apa namanya? banyu. Kemudian pian campurkan dengan kurma yang muda, rutop. Paginya pian minum, rasanya berubah kada? Berubah. Maka itu namanya nabid. Itu termasuk banyu yang disukai oleh Rasul yang dicampur dengan kurma tadi. Juga mencakup air yang ditambah dengan madu. Nah, ini rancak kita bagi musim dingin campur madu kemudian campur air ya. Maka menjadi manis. Sehingga rasanya menjadi manis seperti rasa madu. Ini semua tercakup dalam makna kata manis di sini. Entah itu tawar, entah itu dicampur dengan madu atau juga dicampur dengan kurma, nabi dan seterusnya. Intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai banyu yang manis. Entah dia tawar atau dicampur dengan sesuatu yang manis lainnya. Kemudian karakter yang kedua, banyu itu adalah dingin ya. Maksudnya dinginnya sedang. Yaitu kalau kita misalnya bukan dingin yang dicampur dengan es kada ya, Maksudnya kalau kita ada sungai, kita ambil langsung kita minum itu dingin. Bukan dingin yang standar normal, bukan dingin yang dicampur dengan dengan es. Maksudnya dinginnya sedang, eh, bukan dicampur dengan es. Air yang memiliki karakter manis dan dingin adalah air yang paling bermanfaat untuk badan dan yang paling baik. Jadi kata Syaikhul Razak bahwasanya air yang memiliki karakter manis dan dingin ternyata bermanfaat untuk kesehatan. Dia paling bermanfaat untuk badan dan juga paling bagus untuk bah badan. Baik dingin, bukan dicampur dengan es ya, dingin yang standar atau air tersebut manis. Baik dia tawar atau dicampur dengan sesuatu sesuatu yang lain. Ya. Hadis yang berikutnya eh, hadis nomor 205 ya, cukup panjang. Kita cukupkan eh, kita baca terjemahnya saja. Berkata Imam Tirmidzi. Haddatsana Ahmad ibn Mani qala haddatsana Ismail ibn Ibrahim qala haddatsana Ali ibn Zaidin an Umar wa huwa ibn Abi Harmalah an Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala dakhaltu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ana wa Khalid ibn walid ala Maimunah faja'atna bi ina'in min laban fashariba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ala yaminihi wa Khalidun ala shimalihi faqala li asy lak Fa in syi'ta atharta biha Khalidan. Fakultu ma kuntu liusir ala su'rika ahadan. Thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man at'amahu Allahu ta'aman falyuq falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu." Wa man saqa wa man saqahu Allahu azza wa jalla labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Summa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa syai'un yujzi'u makanat ta'ami wasyarabi ghairul laban. Langsung kita baca terjemahnya. Uh, Ahmad bin Mani bercerita kepada kami dia berkata Ismail bin Ibrahim bercerita kepada kami dia berkata Ali bin Zaid bercerita kepada kami dari Umar yaitu Ibnu Abi Harumalah. Di sini diriwayatkan oleh Umar. Nah, nanti Imam Tirmizi mengatakan dalam riwayat yang lain dikatakan Amar, dikatakan Amar bin Abi Harmalah bukan Umar bin Abi Harmalah. Tetapi yang benar kata Imam Tirmidzi dia adalah Umar bukan bukan Amr. Jadi itu berpengaruh terhadap hadis ya. Jadi nama itu harus teliti benar apa bukan. Antara Umar dan Amar itu kan berbeda ya. Umar dan Amar berbeda. Itu juga diterangkan oleh para ulama sehingga tidak tersamarkan dengan rawi yang lain. Harus harus jelas dan teliti. Dari sahabat Abdullah bin Abbas dia berkata, Aku pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Khalid bin Walid menemui Maimunah. Maimunah adalah salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Maimunah membawakan sebuah bejana berisi berisi susu ya laban. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminumnya. Sedangkan aku kata Abdullah bin Abbas berada di sebelah kanan Nabi dan Khalid berada di sebelah kirinya Nabi. Ketika Nabi Abdullah bin Abbas dan Khalid ke rumahnya Maimunah, kemudian disuguhkan susu. Rasul di tengah, Abbas Abdullah bin Abbas di kanan, kemudian Khalid bin Walid di di kiri. Beliau pun berkata kepadaku, kata Abdullah bin Abbas, Ashar laka, minuman ini untukmu." minuman ini untuk setelah Nabi meminum, Nabi langsung kasih ke bagian kanan yaitu Abdullah bin Abbas. Ini adalah minumanmu. Tetapi kata Rasul, jika engkau mau bisa mendahulukan Khalid bin Walid. Karena beliau ada di sebelah kiri dan Khalid lebih tua dibandingkan Abdullah bin Abbas. Ya, Masya Allah Nabi ya. Ini termasuk Nabi pun beradab dengan sahabatnya. Nabi diberikan minuman. Ibnu Abbas di sebelah kanan, Khalid di sebelah kiri. Adatnya adalah kalau kita makan, maka yang disuruh ke sebelah kanan. Tetapi Khalid bin Walid lebih tua dari Abdullah bin Abbas sehingga Rasul seakan-akan minta izin kalau kamu hendak berduhul, kalau kamu apa? Kalau kamu mau kalau kalau kamu mau minuman ini Khalid berdahulu daripada kamu. Karena Khalid lebih tua daripada Abdullah bin Abbas. Tapi tapi minta izin dulu kepada Abdullah bin Abbas karena dia posisinya lebih di sebelah kanan Nabi. Lebih utama sebelah kanan dibandingkan kiri. Sekalipun kiri lebih tua daripada kanan, ya. Aku pun menjawab, kata Abdullah bin Abbas, aku tidak akan mendahulukan orang lain untuk mendapatkan bekas minummu, wahai Rasulullah. Nah, dikarenakan ini kena liur Nabi, ada barokahnya. Saya enggak mau orang berdahulu, harus saya. Nah, itu pulang. <laughs> Jadi beliau enggak mau karena ada liur Nabi di bekas minumannya. Sehingga beliau pertama kali yang meminum liur Rasul sallallahu alaihi wasallam karena liur Nabi, ludah Nabi itu mempunyai baroh, barokah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang Allah taala telah karunai berupa makanan, hendaknya dia membaca Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Jadi membaca doa dan minuman termasuk bagian dari maka makanan. Baca doa, ini doa riwayat yang lain ya. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Tapi kata Imam Nawawi, seandainya kita mencukupkan alhamdulillah saja maka sudah cukup. Tapi pian amalkan minimal sekali dalam seumur hidup. Itu termasuk mengamalkan ilmu ilmu agama. Yang artinya ya Allah, berikanlah berkah kepada kami di dalamnya makanan atau minuman tersebut dan berikanlah kami makanan yang lebih baik darinya. Jadi kita meminta kepada Allah lebih baik dari makanan ini. Entah rasanya lebih lezat atau lebih bermanfaat untuk untuk tubuh ya itu maksud dari yang lebih baik tadi kemudian kata Rasul dan barang siapa yang Allah karunai minuman berupa susu hendaklah dia membaca. Nah, kalau kita minum susu maka baca doa ini. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Allahumma barik lana fihi wazidna minhu. Kalau kita habis minum su susu. Entah pian minum susu langsung dari ontanya, nah, misalnya pergi ke umroh misalnya ke tempat onta atau berupa serbuk atau minuman yang sudah berada dalam kaleng. Karena itu juga termasuk susu ya, susu kambing yang sudah diserbukkan maka baca doa ini. Allah barik lana fihi wa zidna minhu. Yang artinya ya Allah, berkahilah kami di dalamnya dan berilah kami tambahan darinya. Kita meminta diberkahi dari makanan tersebut, kemudian ditambah lagi. Kemudian Abdullah bin Abbas melanjutkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada sesuatu yang bisa menggantikan makanan dan minuman kecuali su susu." Karena susu itu sifatnya mengenyangi sama seperti maka makanan. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya tentang uh, penjelasan dari hadis ini. Wallahu a'lam bishawab. Intinya dari hadis ini ada dua doa. Pertama, doa secara umum kalau kita memakan sebuah makanan. Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairam minhu. Kalau kita minum susu, baru kita baca Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Allah mabarik lana fihi wajidina minhu. Nah, ada pertanyaan, apakah kita mengangkat doa tatkala kita mau makan atau setelah makan eh, mengangkat doa? Apakah kita mengangkat tangan hendak makan atau setelah makan? Jawabannya apa? Angkat tangankah kadakah? Kada. Kiasnya seperti ini. Kalau pian masuk WC, mengangkat tanganlah pian berdoa. Kada. Karena kalau pekerjaan itu harian yang di apa yang berulang-ulang ya. Kemudian pekerjaannya khusus, doanya khusus, maka tidak mengangkat ta tangan. Sebagaimana pin masuk WC, Allahumma inna a'udzubika min khubthi, pin mengangkat tanganlah. Ada. Sama juga halnya kita mau makan atau setelah ma makan. Allah sama seperti wudu, tidak mengangkat ta tangan. Allah alam bisawab. Ini Musulun sampaikan sudah masuk waktu isyraq. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita masih melanjutkan tentang minuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa Ya. Ya. Ya Ya. Ya nggih. Perhiasan Pak, perhiasan nggih. Maksudnya? Nggih. Nggih. Itu dari eh, konteks ini wallahu alam itu di tempat umum, baik Di, tempat umum. Di tempat umum bukan di eh, di ruang tertutup ya. Di tempat umum bukan ruang tertutup ya. Coba kita perhatikan hadisnya. Di sini tidak disebutkan uh, ini bertemu di suatu ruangan ya, di suatu ruangan. Dan kita katakan mustahil Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengerjakan perbuatan yang yang haram. Mustahil Nabi Shallallahu alaihi wasallam melakukan perbuatan yang haram seperti ikhtilat dengan perempuan. Kan Imam Nawawi pernah mengatakan ijma ulama, kalau kita menyangka Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah melakukan dosa besar, maka dia adalah kafir. Seseorang yang menyangka Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu melakukan dosa besar, Kata Imam Nawawi ijma ulama hukumnya adalah orang tersebut kafir. Di sini menunjukkan bahwasanya walau alam, tapi intinya eh, kalau kita lihat teks hadis tidak disebutkan dalam satu rumah, dalam satu ruangan tertutup kada. Maka ya tidak dijelaskan ya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam mustahil melakukan perbuatan perbuatan yang haram seperti ikh, ikhtilat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته